Siapa mencari selain Islam sebagai agama, falam yuqbal minhu maka tidaklah diterima darinya bahwa fil akhirati minal khasirin dan jadi akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85 ini amun fi kulli zamanin wa makanin bersifat umum di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini berlaku di masa Nabi Musa, di masa Nabi Ibrahim, bahkan di masa Nabi Nuh. Sebagaimana berlaku di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nuh, Ibrahim, Yakub, wal Asbab dan para nabi dari keturunan Yakub Musa, Isa, dan Hawari, seluruh mereka aksaranya adalah Islam. Ya. Islam di sini adalah Islam bermakna am. Islam dalam pengertian luas yang maknanya adalah ibadatullah wahdahu la syarikalah. Itu Islam dalam pengertian beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya dan ini adalah titik kesamaan semua ajaran Nabi dan Rasul meskipun rincian ibadah dan hukumnya satu nabi dengan nabi yang lain berbeda-beda maka Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama semacam Muslimin di syarat salah satu usul ada Islam makna am dan ada Islam makna khas. Islam dalam pengertian luas dan Islam dalam pengertian sempit. Islam dalam pengertian luas ya, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara mengikuti syariat nabinya masing-masing. Maka ajaran Musa adalah ajaran Nabi kita Muhammad adalah eh, Islam sebagaimana Musa juga mengajarkan Islam, Ibrahim juga mengajarkan Islam dan Nuh juga mengajarkan Islam. Kemudian yang kedua adalah al-Islam biman al khas Islam dalam pengertian sempit dan pengertian khusus. Ini Islam setelah uh, diutusnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu beribadah pada Allah semata dengan mengikuti ajaran eh, dan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Islam kecuali mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia tidak di dalam Islam. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahasanya agama para nabi adalah Islam. Allah berfirman menceritakan Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama. Bacakanlah kepada mereka berita Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya wahai kaumku Inkana kapur alaikum seandainya berat jika memang berat bagi kalian makomi keberadaanku di tengah-tengah kalian bertazkiri dan dakwahku yang majak kalian bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah fa'alahi fa'alallahi tawakkaltu maka katailah bahasanya aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala sampai firman-Nya wa umirtu an akuna minal muslimin dan aku diperintahkan supaya aku menjadi bagian dari kaum muslimin. Maka ayat ini dalil di surat Yunus ayat ke-72 ini dalil bahwasanya Nabi Nuh itu agamanya adalah Islam. Dan Allah berfirman tentang Ibrahim dan Yakub. amilati Ibrahim ila man Dan tidak ada yang membenci milah Ibrahim itu tauhid ila man nafsa kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafaina fid dunya dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia dengan diberi wahyu dan dijadikan sebagai khalilullah wa inna fil akhirati laminas salihin dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh yang mendapatkan kedudukan tinggi di surga qala lahu Rabbu aslim Ketika Rabbnya berkata kepadanya Islamlah engkau Kal maka Ibrahim mengatakan Aslam tuli Rabbil Alamin aku berislam terhadap Rabb semesta alam. Wasabiha Ibrahim banihi. Dan Ibrahim mewasiat, mewasiatkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu demikian juga Yakub mewasiat, mewasiatkan hal tersebut yaitu berislam kepada anak-anaknya. Yakub mengatakan pada anak-anaknya, ya bariyah. Wahai anak-anakku, innallah astafalakumudina. Ya Allah telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi orang-orang Islam. Maka ini dalil bahasanya Ibrahim dan Yakub itu juga agamanya adalah Islam. Kemudian pesan Yakub di sini fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Perintah untuk mati dalam keadaan Islam adalah bahirnya adalah perintah di luar kemampuan manusia. Karena ini berkaitan dengan masalah taufik Oleh karena itu maka maknanya adalah perintah melakukan untuk perintah untuk melakukan berbagai sebab sehingga menyebabkan orang itu diberi taufik agama tidak dalam keadaan sebagai muslim yaitu istiqomah, bersabar dan tegar di atas Islam dan komitmen dengan Islam. Kemudian Musa pun agamanya adalah Islam. Dalilnya firman Allah surat Yunus waqala Musa. Dan Musa mengatakan, "Wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, fa'ali tawakkalu." Maka hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang Islam. Maka ini disebutkan oleh sekulisan secara urut dari Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama kemudian Ibrahim dan Yakub dan itu Musa Musa adalah keturunan Ibrahim Wakalat Sahara dan berkata para tukang sihir Fir'aun yang yang beriman setelah beriman mereka berdoa Rabbana afri alaina sabra Rob kami tuangkanlah kepada kami kesabaran Wata'afana muslimin dan matilah, matilah kami sebagai kaum muslimin. Dan berkaitan dengan keimanan tukang sihir ini ada satu hal yang menarik yaitu dakwah Nabi Musa adalah ditujukan kepada Fir'aun mendawai Fir'aun agar menjadi seorang yang mukmin. Namun yang masuk Islam adalah yang beriman adalah para tukang sihir. Maka demikianlah hidayah jadi seorang itu berkehendak menginginkan agar si fulan itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan berbagai upaya agar dia menerima al-hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah berkehendak yang lain. Eh, yang Allah beri taufik malah yang tidak didakwai secara yang bukan jadi maksud dakwah secara khusus. Wakala Yusuf, ya, dan Yusuf ini masanya adalah setelah Musa. Yusuf belum Musa ya. Iya, Yusuf sebelum Musa. Di masa Yusuf dari Palestina Bani Israel ini pindah ke Mesir. Jadi Mesir dapat masalah dengan Fir'aun akhirnya eh, Allah datangkan Musa ya. ini agak nggak urut berarti di sini Yusufnya nggak urut Yusuf mengatakan tafani muslima wa alhiqni bisolihin Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Tentang taufan muslimah ada dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Yang pertama yang dimaksud taufan muslimah adalah berangan-angan agar cepat meninggal dunia. Maka berdasarkan penafsiran ini maka berdoa minta agar cepat mati itu boleh dalam syariat Yusuf namun ini tidak boleh dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta bidurrin asabahu Janganlah kalian berangan-angan Berharap Untuk cepat mati Disebabkan masalah duniawi Yang menimpanya Dan di, dikatakan bahasanya tidak ada Berdasarkan penafsiran yang pertama tadi Tidak ada satupun nabi yang minta agar cepat mati sebelum Yusuf. Bagaimana perkataan Ibnu Abbas namun dalam syaratnya ada uh, ada hal yang dibicarakan Ibnu Abbas mengatakan walam yas'al nabiyun qatul mauta ghaira Yusuf dan tidak ada satupun nabi yang meminta agar uh, cepat mati sebelum Yusuf maka uh, makna yang pertama dari tawafani muslimah artinya adalah ikbitni ilaika muslimah matikanlah aku cepatkanlah uh, segerakanlah uh, matikan aku dalam keadaan muslim kemudian penafsiran yang kedua mengatakan bahasanya di sini Nabi Yusuf tidak meminta untuk cepat mati. Namun yang dia minta adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mematikannya, dia memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan status sebagai seorang muslim. Sehingga maknanya adalah Ida tawafaitani fatawafani alal Islam. Ya Allah, kapan engkau tidak mematikan aku, maka matikanlah aku dalam keadaan Islam. Kalau berdasarkan penafsiran yang kedua ini, maka tidak ada pertentangan antara doa Nabi Yusuf dengan syariat kita syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang uh, berdoa untuk atau berharap uh, eh, mati karena eh, berharap untuk cepat mati. Di antara yang berpendapat bahasanya maknanya adalah ya Allah jika ketika engkau matikan aku mematikan aku maka matikanlah aku dalam keadaan Islam di antara yang menjelaskan demikian adalah abdoha bagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Wa yatawaffahu muslimah hina yatawaffahu qalahu itu eh, Yusuf meminta agar dimatikan sebagai muslim ketika Allah mematikannya demikian dikatakan Abduha. Dan pendapat penafsiran yang dirajakan oleh Rahman Sa'di adalah penafsiran yang kedua. dia mengatakan ketika menjelaskan tawafani muslimah Maknanya adalah adim alaiyal Islam wasabitni alaihi hatta tatawafani alaihi walam yakun hada tu'aan bistijalil mauti. Langgengkanlah aku dalam Islam dan tegakkanlah aku dalam Islam sehingga engkau mewafatkan aku. Kata saya Sa'di dan doa ini bukanlah doa agar cepat mati. Maka penafsiran yang paling kuat adalah penafsiran yang kedua. Dengan penafsiran yang kedua ini kita tidak perlu mengatakan ini adalah boleh dalam ajaran Yusuf, namun tidak boleh dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak perlu mengatakan demikian. Wakala Bilqis dan berkata Bilqis Meskipun kalau di tempat kita apa kenal dengan Balqis. Wakala Bilqis wa aslam tu ma'a Sulaiman dan aku pasrah atau berislam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin terhadap Rabb semesta alam. Kemudian Allah katakan bahasanya orang-orang Yahudi adalah Islam. Di firman-Nya di surat Al-Maidah, yahkumu fiyan nabiyyun. Para nabi memutuskan hukum para nabi-nabi Bani Israel memutuskan hukum biha dengan Taurat yang para nabi-nabi Bani Israel adalah alladzina aslamu adalah orang-orang yang berislam lilladzina hadu demikianlah hukum yang ditetapkan oleh para nabi lilladzina hadu terhadap orang-orang Yahudi warabaniun wal ahbar demikianlah hukum juga yang di Eh, gunakan oleh Robaniun dan para pendeta. Kalau kita sejalan lain di, dijelaskan bahasa Robaniun maknanya adalah al ulama sedangkan ala ahbar maknanya adalah fukuha. Maka Allah ceritakan bahasa para nabi para nabi-nabi Bani Israel mereka adalah orang-orang yang berislam. Dan uh, uh, Allah ceritakan bahwa para nabi Bani Israel Demikian juga Rabbaniyun dan Ahbar Mereka memutuskan hukum di antara Bani Israel dengan Hawa Kalau Al-Hawariyun dan Al-Hawari mengatakan Aman Nabi wa syafi'ana muslimun kami beriman kepada Allah dan saksi kala kami bahasanya kami adalah kaum muslimin. Fadilul Anbiya maka agama para nabi adalah satu yaitu Islam. Dan itulah al-Islam di makna al-am. Wa in tanawa'at syara'i'uhum meskipun beragam, bermacam-macam syariat mereka, yaitu rincian hukum-hukum syariat mereka. Bagaimana dalam dalil uh, hadis dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Inna ma'asyiral anbiya Kami Para nabi Dinuna wahid Agama kami semua adalah sama Yaitu al-islam Dan itulah al-islam Bermakna al-am Akan tapi setelah Rasul kita Muhammad SAW tidak ada Islam kecuali mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia adalah kafir dan bukan muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan bahasanya eh, pokok-pokok akidah di antara para nabi itu sama. Seorang nadin Allah syariatkan untuk kalian berupa agama sama persis dengan apa yang Allah wasiatkan pada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Dalam ayat ini Allah menyebut lima Rasul ulil azmi. Semuanya Allah berikan syariat an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Maka syariat itu memiliki beberapa makna dalam istilah e, kemarin di surat Al-Maidah Al-Maidah 48 e, syariat adalah e, likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja syariat adalah hukum-hukum rincian berbagai hukum khusus hukum-hukum khusus yang dimiliki oleh uh, para nabi. Sedangkan di sini surat surah terdapat penggunaan syariat dalam pengertian pokok-pokok akidah yang sama, pokok-pokok ajaran yang sama yang dimiliki oleh para nabi. Kata, e, Allah katakan bahasanya semua nabi diberi syariat an atimudina wala tatafarraqu fihi. Artinya ini adalah kesamaan yang dimiliki oleh Eh, para nabi. Maka syariat itu memiliki beberapa makna. Surat Al-Maidah 48 maknanya adalah hukum rincian hukum-hukum yang satu nabi dengan nabi lain berbeda. Tapi di surat surah e, eh, 13 syariat maknanya adalah pokok-pokok hukum yang ini jadi titik kesamaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, "Ya ayyuhar rusulu wahai rasul, kulu min at-thayyibat." Makanlah makanan-makanan yang tayyib, yang enak. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Rasul itu mukallaf. Rasul itu mendapatkan beban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah mereka. Dan mereka adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat Allah cintai. Meskipun demikian, namun itu bukanlah alasan untuk bebas dari syariat pelibatan untuk sufia yang mengatakan jika orang itu telah demikian tinggi kedudukannya maka dia sudah tidak lagi mukalla bebas dari hukum kita katakan bahkan semua rasul itu mukalla semua rasul itu terkenai perintah untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada Rasul, "Kulu minat thayyibat wa amalu salihah." Semua rasul diperintah. Semua rasul mendapatkan perintah dan semua rasul memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah. Padahal mereka adalah mereka. Ini bima ta'maluna alim Ini aku adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan Dan aku akan membalas kalian dengan Amal yang kalian kerjakan maka para rasul akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal amal yang mereka lakukan. Wa inna hadi ummatukum ummat wahidah. Dan sesungguhnya ya, umat di sini maknanya din. Umat di sini maknanya din. Wa inna hadi ummatukum ummat wahidah dan sesungguhnya agama kalian adalah agama yang satu yaitu al-Islam. Maka Allah katakan kepada para rasul, baik para rasul agama semua agama kalian semua itu sama. Maka ini ayat ini dalil bahasanya agama semua rasul adalah sama yaitu al-Islam. Wa inna hadi ummatukum ummatau wahida Bagaimana di jalan dikatakan dan ketahuilah bahasanya ini yaitu Islam Umat ummatukum edinukum eh, adalah agama kalian wahai semua orang yang mendengar ayat ini. Sehingga wajib kalian untuk komitmen dengan Islam. Ummatan wahidatan maka adalah kalian bersatu dalam agama. Jangan berpecah belah adalah kalian menjadi umatan wahidah bersatu dalam agama. Wa ana rabbukum fattaqun dan apa adalah Rob kalian maka adalah kalian bertakwa kepada aku. Maka sebagaimana Allah firmankan di surat surah bahasanya semua rasul diperintahkan untuk untuk bersatu dan terlarang untuk mempecah belah agar Anak akimudina wala tatafarraqu fihi. Maka Allah katakan di sini, nah hadi ummatukum ummatan wahid Ya, ini yaitu Islam adalah ummatukum agama kalian semua. Umat wahidah maka adalah kalian bersatu dalam agama. Wa ana rabbukum dan aku adalah Rabb kalian. Maka adalah kalian bertakwa kepada aku fataqata'u amrahum bainahum zubura fataqata'u lalu mereka yaitu atba rusul kalau perintah yang Allah berikan itu kepada para rasul Allah perintahkan pada para rasul kulum taibat wa malu solihat dan Allah katakan pada para rasul inna hadi ummatukum umat wahida. Namun gimana umatnya? Fataqata'u amrahum bainahum zubura. Ternyata apakah umatnya berpecah belah. Mereka di sini maknanya adalah asba Rasul? Amrahum di sini maknanya adalah dinahum. Ternyata mereka memecah belah agama mereka zubura ay ahzaban jadi berbagai golongan kullu hizbin bima masing-masing golongan dengan agama yang mereka miliki farihun bangga maka dalam Al-Quran Eh, kata-kata ummah itu memiliki empat makna sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Jaimin di Qaul Mufid. Kalau kita tauhid. Bisa maknanya adalah pemimpin bagaimana firman Allah tentang Ibrahim Inna Ibrahimah, karena umatan qanitan lillahi hanifan walam kuminal minal musyrikin. Maka eh, umat di situ maknanya adalah imam, kutwah. Maknanya adalah teladan. Eh, bisa juga umat itu maknanya adalah umat bagaimana firman Allah di surat An-Nahl sekelompok manusia ta'ifatun nana bagaimana di surat An-Nahl 36 Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Abdullah nah, wa Tani Putahud. Umat di sini maknanya ya, ta'ifatun nana. Demikian juga bisa maknanya zaman. Bagaimana di surat Yusuf. tak ada ummatin. Maka temannya Yusuf itu baru ingat dengan Yusuf setelah ba'da ummatin. Eh ba'da zamanin. Setelah beberapa waktu lamanya. Dan umat tekat, uh, maknanya adalah makna yang keempat adalah din. Ya, contohnya adalah di ayat ini. Ya, di ayat Al-Mu'minun, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida. Maknanya adalah din. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala e, mencela Farah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu gembira dengan e, agama yang mereka pegangi. Dalam Al-Quran, farah itu ada dua macam. Ada farah yang mazmum dan ada farah yang e, mahmud ada gembira yang terpuji dan gembira yang dicela sebagaimana dikatakan oleh setelah Fauzan di Sarah Kasusuhat. Maka di sini contoh saraf yang tercela, itu gembira Nah, orang itu berkelompok-kelompok dalam agama yang satu kelompok beda cara beragamanya dengan yang lain dan masing-masing bangga dan gembira dengan cara beragama masing-masing yang mereka miliki. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan korun. Banyak orang menajati korun, la Inna Allah la yuhibul farihin. Jangan engkau gembira. Ini Allah tidak suka dengan orang-orang yang gembira. Maksudnya ada salah yang gembira. Kemudian yang kedua ada farah gembira yang tercela. Kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika ya, falyafrahu. Di surat Yu, Yunus kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala mengatakan katakanlah dengan ee, eh, dengan rahmat Allah dan dan anugerah Allah falyafrahu hendaklah mereka gembira. Allah perintahkan untuk gembira. Dalika khairu mimma yajma'un karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah itu lebih baik daripada semua harta yang mereka kumpulkan yang dikumpulkan oleh manusia. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dan memerintahkan orang untuk gembira. Maka farah itu gembira dalam Al-Qur'an di beberapa ayat dijelak dan di beberapa ayat dipuji bahkan diperintahkan. Maka jika orang itu gembira dalam kesesatan, gembira dalam artian e, yang diiringi dengan ke, eh, ke, kesombongan sebagaimana korun, maka inilah kegembiraan yang tersalah. Tetapi jika orang itu gembira dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, merasa bahagia dengan nikmat yang Allah berikan, maka ini adalah kegembiraan yang terpuji dan diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ar Pakai wajah kali dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu terhadap agama yang hanif, yang cenderung pada tauhid dan menjadi kesyirikan. Fitratul lailati fatarana sa'alaiha. adalah fitrah yang Allah tetapkan manusia agar berada di atasnya. La tabtila li khalqillah. Khalqillah maknanya adalah dinilah khalqillah di sini maknanya adalah din. La takdira lil khalqillah di sini adalah khabar bermana insya. Khabar bermana insya. Kalimat berita namun maknanya adalah kalimat perintah. Sehingga maknanya adalah la tubadilu Allah. Janganlah kalian mengganti agama Allah yang merupakan fitrah yang Allah tetapkan pada seluruh manusia. Artinya janganlah kalian menjadi orang musyrik dan orang kafir. Dzalika tinul qayyim, ay mustaqim. Itulah agama yang lurus, itu mengisahkan Allah. Walakin aktsara nas akan tapi mayoritas manusia la ya'lamun tidak mengetahui tauhid. Munibina ilaihi ay raji'in, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Allah perintahkan dan dalam apa yang Allah larang. Wattaku dan bertakwalah kalian kepadanya. Wa aqimus salata dan tegakkanlah salat wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Maka Allah menyebutkan di sini bahasanya kebalikan dari mengikuti fitrah adalah menjadi orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan bahasanya fitrah adalah tauhid. Minal ladina farraqu dinahum Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik Yaitu orang-orang yang farraku dinahum Orang-orang yang mencabla agama mereka Wa dan mereka adalah firqa, kelompok kelompok puluhis bimbi malaitihim farihun. Masing-masing kelompok bangga atau gembira dengan kelompoknya masing-masing. Maka ayat di dalil bahasanya perpecahan ya, itu adalah firhas orang-orang musyrik. Ya, firhas orang-orang musyrik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk tasabuh dengan orang-orang musyrik dengan mengadakan perpecahan dalam agama. Itu yang dimaksud wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyriklah yang berpecah belah dalam agama. Satu nyembah ini, yang satu nyembah itu, satu nyembah ini, mereka tidak punya kata sepakat. Nah, apa yang disembah? Mereka berselisih ya, dalam masalah agama yang satu nyembah ini yang satu nyembah itu yang satu nyembah itu maka Allah perintahkan eh, orang-orang uh, yang beriman untuk supaya jangan menyerupai orang-orang musyrik. Jadi yang dimaksud wala takunu minal musyrikin. Bukanlah yang dimaksud wala takunu minal musyrikin bahasanya perpecahan itu adalah syirkun azhar. Nah, atau orang yang melakukan pekerjaan berarti dia telah musyrik uh, makna yang benar wala dan minal musyrikin maknanya adalah janganlah kalian menjumpai orang-orang musyrik karena orang-orang musyriklah orang yang berpecah belah dalam agama Kemudian pasal berikutnya dan salaful ummah dan para imam salaf serta semua wali Allah sepakat ala anal anbiya afdal minal awliya Bahasa para nabi itu lebih mulia daripada para wali yang bukan nabi ini pembahas, ini kita akan masuk pasal pembahasan bantahan terhadap sufia atau ba'du sufia. dia mengatakan bahasanya wali lebih afdal daripada nabi dengan alasan Khidir lebih afdal daripada Musa. Maka kata Syekh Islam Taimiyah ya. semua wali sepakat bahasanya nabi itu lebih afdal daripada wali yang bukan nabi dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan urutan hamba-hambanya yang bahagia yang mendapatkan nikmat menjadi empat tingkatan itu dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-69 Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul Maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat yaitu nikmat nikmat dunia. Ya. Bukan nikmat duniawi ya. Boleh jadi mereka tidak mendapatkan nikmat duniawi. Orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka minan nabiin yaitu para nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa dan mereka adalah sebaik-baik ya, kawan. Maka yang paling tinggi, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi. Setelah itu tibanya adalah sidik, tibanya adalah syuhada. Ya, syuhada di sini maknanya adalah al ulama. Demikian juga orang yang eh, gugur di medan jihad. Dua-duanya adalah syuhada. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang salah yang tidak termasuk dalam tiga golongan di atas. Maka mereka mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat dan kita berdoa pada Allah dalam setiap rakaat dalam sholat kita agar meniti jalan mereka. Dan nikmat kata Ibnu Qayyim nikmat itu ada dua macam, ada nikmat uh, eh, mutlaka dan ada nikmat muqayyada. Ada nikmat yang mutlakah yang manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Itulah eh, nikmat imaniyah. Eh, itulah iman. Itulah taufik al iman wa ala sunnah. Kemudian yang kedua adalah nikmat muqayyada, nikmat yang terikat, yang manfaatnya cuma terbatas di dunia saja. Itu nikmat nah, badan yang sehat dan seterusnya. Nikmat apakah yang dimaksud dengan alladzina an'ama Allahu alaihim? Jawabannya adalah nikmat mutlaka ya, nikmat mutlaka Nikmat yang yang manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Nikmat yang e, manfaatnya tidak hanya terasa di dunia saja. Wa hadis dalam hadis matala asam, dalam matahari E, muncul walau roh dan tenggelam pada seseorang setelah para nabi dan rasul yang lebih mulia daripada Abu Bakar. lihat catatan kaki. E, di sini muhakik tidak menjelaskan status hadisnya. E, dia cuma bersandar dengan perkataan Al-Haythami yang mengatakan hadis diriatkan oleh Tabrani Eh, dan di sana ada seorang perawi yang namanya Bakia dan Bakia adalah mudalif bahkan dia mudalif dengan mudalif yang paling parah yaitu mudalif, uh, eh, tadlis taswiyah ini Bakia bin Al-Walid eh, ya, seorang perawi yang terkenal dengan tadlis yang paling parah yaitu tadlis taswiyah wa uh, wa usiku eh, dan perwi-perwi yang lainnya adalah disikohkan bukan usikot namun usiku apa makna usiku usiku artinya disikohkan namun oleh pakar hadis yang perkataannya tidak muktamad Usiku artinya dinilai sika oleh sebagian eh, pakar hadis namun dia adalah orang yang tasahul orang yang bermuda-muda untuk memberikan takdir, memberikan ya, sanjungan positif maka itu disebut usiku atau disebut mausukun nah, mausuk orang yang disikohkan kata-kata di di sini mengisyaratkan ya nilai sikohnya adalah nilai sikoh yang lemah. Wa abdalul umami dan umat yang paling mulia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita lihat di sini Eh, Syekhul Islam Taimiyah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Artinya untung kalian di sini eh, kalian di sini adalah eh, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya khusus para sahabat. Nampaknya kita pernah singgung hal ini di halaman halaman sebelumnya. Meskipun katanya di kitab beliau yang lain yaitu di Anubua, saya mengatakan katanya saya karena saya belum baca. Uh, Islam memaknai bahasanya kuntum di sini adalah para sahabat saja. Dan kita lihat di sini uh, kuntum dalam ayat ini kuntum khairu ummatin itu dimaknai oleh Syekhul Islam berdasarkan konteks berdasarkan perkataan beliau sebelumnya adalah seluruh umat Muhammad SAW tidak khusus eh, para sahabat dan demikian pendapat yang diracikan eh, dan dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya bahasanya ayat ini bermakna umum bukan eh, hanya pada eh, apa, kelompok tertentu yaitu sahabat itu yang dipilih dan dirasukan oleh Ibnu Katsir juga. Kuntum umat ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah yang dikeluarkan untuk manusia, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Namun, sifat sebaik-baik umat ini ada dengan sifatnya gelar sebaik-baik umat ini adalah dengan sifatnya yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Firman Allah di surat Fatir, "Tsumma arsalnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Dan kami wariskan kitab, ya, kitab suci yaitu Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya, dan yang dimaksud Allah dinas tofaina min ibadina adalah umat Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan bahasanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba-hamba kami. Dan ini adalah pujian. Ya. Dan Allah katakan istofaina. Kami pilih ini juga pujian yang lain. Maka uh, ayat ini menunjukkan bahasanya umat Muhammad adalah manusia pilihan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil hadis bahasanya umat Muhammad dan sebaik-baik umat ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Syekhul Islam fil hadis sahih hadisnya sahih dia adalah musnad itu musnad Imam Ahmad Nabi mengatakan antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian adalah penggenap 70 umat. Umat itu ada 70 umat yang terakhir adalah kalian. Antum khairuha kalian adalah yang terbaik wa akramuha 'ala Allah dan yang paling mulia di sisi Allah. Kata muhakik hadisnya Hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Albani dalam tahqiq beliau untuk Mishkatul Masabih. Ini dalil Quran, dua ayat dari Al-Quran dan satu hadis yang memberikan bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sedangkan ayat wa anni faddaltukum 'alal alamin wa bani Israil aku lebihkan kalian di atas seluruh semesta alam maknanya kata alif tafsir adalah ai fi zamanihim kalian adalah umat terbaik di zaman mereka Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Bani Israel bahasanya Bani Israel adalah manusia terbaik dan bangsa yang terbaik wa anni alal alamin dan aku jadikan kalian dulu yang lebih unggul, yang paling hebat, yang terbaik dari semua bangsa yang ada. Namun ini berlaku sebelum datangnya umat Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kata ahli semacam berjalan lain dikatakan eh di zaman ini. Yaitu mereka adalah manusia yang terbaik di zamannya. Wa abdul umat Muhammadin dan umat Muhammad yang paling abdul adalah generasi yang pertama. Maka sahabat terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairi wajhin ya, da, uh, yang berasal dari beberapa sanat. Wajah di sini maknanya sanat. Anakal Nabi mengatakan khairul kurun karnul ladzi bu'istu fihi. Baik-baik generasi adalah generasi aku diutus di tengah-tengahnya kemudian orang setelah <coughs> orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Ya catatan kaki diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Dengan lafaz khairukum korni dan tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim khairul kuruni korni. Sebagai generasi adalah generasiku dikatakan eh, oleh al bani di komentarnya untuk Antangkil karya Al-Mu'allimi Al-Yamani eh, Al-Bani mengatakan hakada istahara alal al-sinati. Inilah yang terkenal di lisan banyak orang, yaitu khairul quruni korni. Padahal itu kata Al-Bani tidak ada asalnya dalam riwayat. Tidak ada satu bentuk riwayat yang bunyinya khairul kuruni korni. Namun kenapa para ulama-ulama besar macam temi ya di sini menggunakan lafaz ini khairul kuruni korni Jawabannya kata muhakkik Qad waqa'a Di katsir min kutub Syekhul Islam wa Ibn al Qayyim. Dan terdapat dalam banyak buku-bukunya Syekhul Islam dan menurutnya al Qayyim Al-Jauziyah. Penulisan untuk al Qayyim itu jika disebut Al-Jauziyah maka qayyimnya tanpa al. al Qayyim Al-Jauziyah. Akan tapi jika tanpa Al-Jauziyah maka uh, Ibnul Qayyim itu dengan alif lam Ibnul Qayyim tapi jika uh, kita sebut al jauziyah maka qayyimnya tanpa alif Wafatul musnafatul ulama dan e, sebagian karya-karya para ulama dengan lafaz semacam ini yaitu khairul quruni korni. Dan ini adalah satu lafaz yang tidak ada dalam satupun buku-buku hadis. Lalu nah, kenapa kok banyak disebutkan oleh para ulama bahkan Syekhul Islam demikian juga menurut Ibnu Qayyim jawabannya adalah innama hiya riwayatul ma'na. Disebabkan karena para ulama tersebut menyampaikan hadis tersebut dengan makna. Waqat sahabat dan terdapat filsafah sahihain dan dan riwayat Muslim dan Muslim dalam beberapa uh, sanad. lihat footnote bahkan ulama hadis menilainya sebagai hadis mutawatir semacam Ibnu Hajar dan dalam sahihain Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubu ashabi janganlah kalian mencaci maki para sahabatku maka demi Allah yang jiwa kuat di tangannya seandainya kalian menginfakkan eh, emas semisal Uhud maka tidaklah sebanding dengan satu mod infaknya mereka para sahabat tidak pula setengah mut infaknya mereka para sahabat. Apa yang dimaksud dengan e, satu mut atau setengahnya mut infaknya para sahabat? Dikatakanlah Syekh Muslimin di Sarah Positif ya. Misalnya e, ada dua pendapat atau ada dua kemungkinan makna. Pertama adalah satu mut atau setengah mut mak namun makna ini masalah. Karena emas tidak pernah ditakar. Nggak pakai takaran. Pemot, ya. pamot, gini, segini emas itu tidak ada. Maka makna yang lebih dekat adalah makna yang kedua. Itu mud di sini adalah setengah mud di sini adalah atau am gandum makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya kalian berinfak emas segunung Uhud itu tidak ada tidak tidaklah bisa sebanding dengan infak setengah mut gandum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi tujukan pada Khalid ibn Walid. Ketika men, ketika dia mencela sahabat yang lebih senior sahabat yang lebih dulu masuk Islam nanti katakan pada Khalid bin Walid latar subuh ashabi Jika demikian untuk Khalid ya, Jika demikian untuk Khalid Ibn Al-Walid Maka bagaimanakah dengan orang-orang setelah Nabi katakan lau an ahad ahadukum misla uhudin ini Nabi katakan pada Khalid ibn Al-Walid.